اقرأ يا أخانا إمام ikhwan soal alaikum paman ahmakun nas ya muiz saya minta soal paman ahmakun nas paman azharun nas Nah, eh, kalau Abu Azim mana Siapa yang paling bodoh manusia? Yang paling dungu? Ya Yakub. Ayo. Manusia yang paling dungu adalah manusia yang dia melibatkan dirinya dalam hawa nafsu orang orang lain bahwa doli padahal dia keadaannya yang dibantu dalam keadaan dia berbuat satu kedoliman Fama asma'u doa Sofyan Doaul Muhbitin Mamana al-muhbitin have Ewa Atawadu Khusu Ini doa al mukbitin orang-orang yang ya khusu dalam doanya orang yang tawadu penuh dengan merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah Ta'ala ketika dia berdoa dengan menangis-nangis ini sungguh doanya akan didengar paman aska sodakoh Riza Kama es ka sadaqah Anta anta Kama hara, Sodako. Sodako apa yang paling suci Yang paling bagus Yaitu judul mukil ma mana zuhdul mukil ya ikhwan hafid nasid nasid ya hafid Afan ayo hasil tangannya sendiri dengan susah payah keringat keluar walaupun sedikit. Nah, ini ini diantara sedekah yang suci, yang bagus. Kemudian kita lanjutkan Sulaiman mengajak ya Sulaiman Ibnu Adil Malik mengajak Abu Hazim untuk kerjasama. Mau nggak Haris? Haris, kenapa nggak mau? Untuk kerjasama, mungkin diangkat sebagai kodi, sebagai mufti, karena setelah tahu keilmuan beliau maka Sulaiman seorang khalifah, seorang amir mengajak Abu Hasim. Mau nggak? Gak mau. Kenapa alasannya? Apa Abu Sa'id? Takut fitnah dunia. Takut karena nanti akan bersandar pada seorang pemimpin ini takut nggak bisa tegas dalam mengatakan al-haq itu hak batil itu batil sehingga dengan ini ketika di atas ilmu sudah tahu al-haq kemudian nggak mengatakan hak dengan tegas ini akan menjadi sebab apa yakni merasakan siksa yang sangat berlipat ganda tifal hayati wadifal difal amat ini ini akan dilipat gandakan siksaannya adabnya di dunia dan di akhirat <clears throat> qala fa'sir alayya kemudian dikatakan oleh Sulaiman kepada Abu Hazim fa'sir alayya terus seratkan kepada saya wahai Abu Hazim nasihat qala kemudian ittaqillaha أن يراك حيث نهاك أو يفتك أو يف أو يفقدك حيث أمرك Bertakwalah engkau wahai Sulaiman Wahai Amirul Mukminin Kepada Allah Ta'ala bahwasanya dia zat yang maha melihat kepada engkau di mana dia melarang engkau dia melihat enam Allah Azza wa Jalla melihat engkau tak kala engkau melaksanakan perintahnya atau meninggalkan larangannya maha melihat maha tahu ini tak ada larangan engkau bisa enggak mencegah larangan tersebut Tak kala datang suatu perintah bisakah engkau melaksanakan perintah tersebut nah ini keduanya Allah maha tahu Allah melihat engkau wahai khalifah Amirul Mukminin. Maka ittaqillah ya, bertakwalah kepada Allah taala dimanapun kalian berada wahai sang khalifah. <clears throat> Qala ya Abu Hasim ud'u lana fi khairin wa ayah Abu Hasim berdoalah untuk kami satu kebaikan Faqala maka beliau menjawab beliau berdoa Allahumma in kana Sulaiman waliyaka Payasirhu lil khairi ya Allah jika memang Sulaiman khalifah Amirul Mukminin seorang wali seorang wali nam walimu ya Allah maka payasirhu, maka mudahkanlah baginya perkara-perkaranya untuk suatu kebaikan ini wa in kana dan jika beliau bukan walimu ternyata dia seorang yang berbuat satu kecurangan kedoliman bukan wali yang soleh maka fahud bila khair binasiatihi maka ambillah enam dengan ubun-ubunnya kepada yang lebih baik artinya apa gantilah ya gantilah seorang khalifah yang lebih baik ini ini doa Abu Hasim kepada Sulaiman Ibnu Abdul Malik tatkala beliau meminta doa maka beliau mendoakan demikian supaya nam dimudahkan perkara-perkaranya ketika memang dia di atas sunnah di atas berpegang teguh di atas sunnah dan Al-Quran maka tak kalah dia lepas dari Al-Quran tak kalah dia lepas dari as-sunnah beliau memohon untuk menggantinya yang lebih baik Faqala ya hulam maka Sulaiman mengatakan wahai hulam anak kecil ini ya kan beliau banyak orang di sampingnya para pengawal-pengawalnya pada para pelayannya hati miata dinar datangkan seratus dinar selama kola khud daya ya Abu Hasim. Kemudian beliau mengatakan kepada Abu Hasim, ambil ini ya Abu Hasim. Qala la hajalali. Maka beliau menjawab, saya tidak butuh dengannya. Saya tidak butuh dengan 100 dinar tersebut. Li wali ghairi fi hadal mali usatun fa in wasaita benana. Saya nggak butuh dengan harta tersebut karena bagi saya dan juga bagi orang lain selain saya fiha fihadal mal terhadap harta ini bagi saya atau orang lain itu sungguh nanti akan usrah akan bisa berpengaruh jelek ini akan bisa mempengaruhi dirinya ketika dia diberi sebuah mi'ah dinar tersebut ini jika memang engkau apa kerjasama dengan kami ini seorang imam, seorang ulama besar. Ketika mau diberi hadiah, diberi nama seperti ini, bingkisan, uang dan sebagainya, maka beliau menolaknya karena memang harta ini walaupun mungkin kadang ya menyepelekan, yang penting kan hatinya, yang penting kan niatannya. Ini, ini kadang seperti ini keadaannya kebanyakan orang. Nah ketika apa betul-betul ia terima betul-betul ia terima dengan lapang dada uang tersebut itu akan berpengaruh apakah dalam sikapnya dia terhadap khalifah ketika khalifah mungkin berbuat satu kemungkaran dia nggak bisa tegas ini ini yang pertama ya walaupun seorang amir seorang khalifah dia nggak meniatkan untuk apa yakni membeli akhiratnya dengan dunianya, dengan hartanya. Walaupun tidak demikian, pelipahnya, pimpinannya enggak demikian nyatanya. Nyatanya membantu, nyatanya dia baik. Tapi kenyataannya ketika dia sudah menerima, sungguh ini akan sangat susah ya ketika seorang yang sudah memberikan satu bantuan, memberikan satu apa dengan susah payah membantu segala sisinya. ternyata kala berbuat suatu kemungkaran di hadapannya apa yang dia perbuat nggak bisa mengatakan ini mungkar itu hak ini terbukti ketika sebagian salah ya sebelum ini kita membaca tentang bagaimana kisahnya seorang sebagian salah yang dia tiap harinya apa mengambil potongan daging untuk sang kucingnya ini jadi punya kucing kemudian tangganya seorang penjegal ya tentunya banyak daging-daging yang kadang tersisa nah ini sebagian salah, ini tiap hari ngambil dari orang tersebut nah ketika melihat satu kemukaran nggak bisa untuk mengingkarinya nah tak kalah dia lepas sudah nggak mau ngambil lagi ya nggak mau mengambil apa sepotong daging tersebut Nah ketika ada kemungkaran langsung dia mengatakan ini mungkar tinggalkan wahai sekunyan Kemudian diancam kalau begitu sudah saya nggak ngasih sepotong daging lagi tiap harinya ke kucing kalian. Ini, ini ini ancaman orang-orang yang demikian maka sudah dari situ dia berazam nggak tamak pada manusia tersebut dan juga nggak nggak ada hubungan dengan manusia tersebut tamak untuk mendapatkan sepotong daging tamak untuk mendapatkan apa satu hubungan yang baik dengan dia nah ini nggak tamak orang tersebut <clears throat> nah ini, ini diantara bukti memang walaupun ya mungkin pemerintah nggak bermaksud demikian tapi kadang kitanya ini yang manusia yang menerima hadiah tersebut yang menerima bingkisan tersebut itu kadang sangat susah untuk tegas ketika melihat satu kemungkaran yang ada di hadapan yang dilakukan oleh seorang khalifah tersebut wa illa fala hajata li fiha kalau tidak demikian walhasil kesimpulannya saya nggak butuh terhadap harta tersebut Inni akhafu ayyakuna lima sami'ta min kalami. Sesungguhnya saya khawatir, saya takut bahwa saya apa yang engkau dengar dari ucapan saya, nah, saya takut. Jadi saya khawatir nasihat saya kepada engkau wahai khalifah itu gara-gara uang gara-gara gara-gara 100 dinar saya takut demikian sehingga beliau enggak menerimanya saya enggak menerimanya uang tersebut sahabat demikian sehingga beliau betul betul menolaknya enggak menerima <clears throat> nah, ini maka maka anna Sulaiman ajaba bi Abi Hazim maka seakan Sulaiman apa sungguh ya beliau sangat takjub dengan Abu Hazim dengan sikap beliau yang beliau apa sudah banyak membantu sudah banyak menasehati sang khalifah kemudian beliau ingin membantu dengan bingkisan dengan hadiah beliau menolaknya tidak mengambilnya beliau takjub dengan sikap beliau Fakola Zuhri. Kemudian di sampingnya ada Zuhri. Siapa Zuhri di sini? Hmm? Ibnu Syihab. Ya biasanya di Sahih Bukhari Ibnu Syihab. Siapa namanya? Muhammad Ibnu Muslim. 6. Man mutadzakar min akwal Imam Az-Zuhri. Siapa yang ingat ucapan Imam Az-Zuhri? Satu aja atau dua aja untuk murojaah mimbab murojaah. Sekian banyak santri ada yang ingat. al di sunnah anaja. najah Ya. Berpegang teguh dengan sunnah saya akan selamat. Nah, afatul ilmi apa? Nis misian. Ini. Afatul ilmi wah wa adamul murojaah. Enggak adanya murojaah ini adalah diantara kesalahan seseorang ketika sudah punya ilmu nggak memurojaah kemudian apa cepat dilupakan nggak diingat-ingat <clears throat> dan beliau seorang imam yang sangat semangat untuk murojaah sampai-sampai ya ketika murojaah hadis dari pada isya sampai pagi ini sampai subuh. Ini beliau. Patut untuk kita contoh, tapi ingat jangan mengorbankan yang lebih wajib. Jangan sampai kita merojaah Al-Quran, merojaah durus sampai bermalam-malam, kemudian sholat jamaah subuhnya hilang. Nah ini kalau terbiasa seperti ini maka itu terkena makar syaitan. Nah, yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya apa setan akan menggiring kalian dengan enam cara, dengan enam trik yang akan menjerumuskan kalian kepada apakah kekufuran, apakah kebid'ahan, apakah masuk pada kabair atau sohoir terus sampai enam tingkatan. Ini tersibukan dengan yang sifatnya apa yang di bawah tingkat utamaannya kemudian yang wajib yang lebih utama ditinggalkan maka berkata Al-Imam Zuhri Innahu dijari mundu salatina selatan. Berkata Imam Zuhri sesungguhnya dia yaitu Abu Hazim tetangga saya ini Se apa sejak 30 tahun ma kalam tuhu saya nggak berbicara dengannya sama sekali ini Imam Zuhri nggak berbicara dengan Abu Hazim Faqala Abu Hazim innaka nasitallah penasitani sesungguhnya engkau wahai Zuhri telah melupakan Allah Ta'ala sehingga engkau pun lupa dengan saya ini engkau lupa dengan Allah engkau, sehingga dengan ini engkau pun lupa dengan saya Kola Zuhri kemudian Imam Zuhri mengatakan atas imuni apakah engkau mengejek saya wahai Nam Abu Hazim maka mendengar seperti ini sampingnya juga ada Sulaiman bin Abdul Malik beliau berkomentar bala anta satamta nafsaka Bahkan engkau wahai Az-Zuhri yang mengecek dirimu sendiri. Engkau yang mencela. Ini ya. Karena amma alimta anna lijar amma alimta anna lijar jar alal jar Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya nam seorang tetangga terhadap tetangga yang lainnya itu ada hak engkau bertetangga dengan Abu Hazim wahai Azuri kenapa engkau tidak berbicara kenapa engkau tidak berbicara sampai-sampai 30 tahun lamanya engkau nggak berbicara engkau yang berbuat suatu kesalahan nah ini ini dikomentari oleh Sulaiman bin Abil Malik Allah alam ini apa sebabnya Imam Zuhri nggak mau berbicara dengan Abu Hazim cuma karena mungkin Sulaiman ya nggak mengerti menilai secara Tuhir kok sampai begitu lamanya 30 tahun nggak berbicara dengan seorang imam seorang yang berilmu sehingga belum menyalahkan Az-Zuhri 6 Allah alam bisawab bila huna tafadulu Allah